الحمد لله الحمد لله العلي العظيم العزيز الكريم الغفور الرحيم وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وسيمته الغفران ينصح للإنسان ويفتح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حده وسببه وإذا أضيء حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بريهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غفرا ولا ضرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته فما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد يا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah kita senantiasa untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. berusaha menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan berusaha meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka-mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan perasaan aman dan tenang. dan sebaliknya orang-orang wa man taqwa wa ahmala amraha orang-orang yang menyia-nyiakan takwa dan tidak menghiasi dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala taghassatu fil uqba kununun nadamati mereka akan diterpa dan dirundung kesusahan dan kegalauan dunia maupun akhirat takwa kepada Allah merupakan kunci satu-satunya diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah adalah penyebab utama kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan surga telah didekatkan, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semuanya tahu bahwa di hari-hari ini kita tenggelam dalam kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dimulai beberapa hari yang lalu, Ayyamul Asr dan malam-malamnya, hari-hari yang sepuluh di awal Zulhijjah dan juga malam-malamnya merupakan malam-malam yang mulia dan hari-hari yang mulia. Yang saking mulianya Allah Subhanahu wa taala pakai hal tersebut untuk qasam atau sumpah dalam firman-Nya wal fajr wa layalin ashr. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Imam Al Bazzar meriwayatkan dengan sanad beliau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari-hari yang sepuluh di awal Zulhijjah merupakan afdalu ayyamid dunia, hari-hari dunia yang paling utama. La ya'diluhunna syai' tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga saking mulianya sampai tiba pada puncaknya kemarin hari raya Idul Adha dan juga hari sebelumnya yaitu hari Arafah. Yang lain disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasanya ayyamul asr yuqal kulli yaumin bi'abi alf yaum. Setiap harinya sebanding dengan seribu hari. Wa yaum Arafah dan hari Arafah bi asrati alaf yaum dengan sepuluh ribu hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis beliau puasa hari Arafah ini ahtasibu Allah an yukafira dunubat sanah al-madiyah wa al-atiyah atau kama ja'a fi riwayah anhu sallallahu alaihi wasallam. Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang menjadi kafarat dosa-dosa dua tahun barokah dari puasa hari Arafah. Dan kemarin hari raya Idul Adha merupakan hari Idul Akbar, hari raya yang besar yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, memberikan anugerah, memberikan rahmat yang tak terbilang jumlahnya pada hambanya. Mudah-mudahan جعلنا الله وإياكم من العاهدين al المقبولين al-maqbulin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat kembali menemui fadilah-fadilah yang mulia tersebut di tahun-tahun yang akan datang amin ya rabbal alamin dan hari ini kita semuanya berada di hari Jumat yang bertepatan di awal hari-hari -hari Hari Tasbih sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran merupakan hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sabda beliau, ayyamus tasrek أيام أكل وشرب وذكر لله أو ذكر الله كما جاء في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم hari-hari tasrek merupakan hari-hari untuk kita makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat mengharamkan kita untuk puasa di hari-hari tasrek. Kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedekah serta memberi makan orang-orang yang lain. Hari-hari tasrek merupakan hari-hari tempat kita menyembelih korban setelah hari raya Idul Adha. Idul Adha dan ditambah tiga hari setelahnya yaitu hari Tasrek merupakan waktu yang disyariatkan untuk menyembelih hewan korban. Dalam hal ini seakan-akan menjadi isyarah kepada kita semuanya bahwasanya syariat agama Islam begitu luas, mencakup semua aspek kehidupan kita. Tidak hanya yang berhubungan dengan ibadah yang makhluk, ibadah yang murni, ibadah yang bersifat ritual, tapi juga ibadah yang ghairu makhluk, yaitu ibadah, ibadah yang bersifat sosial. Sebab disebutkan bahwasanya al-udhiyah korban atau menyembelih hewan korban merupakan diafatullah di jami'il muslimin. Jamuan Allah yang khusus diberikan kepada seluruh umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senada dengan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika beliau ditanya tentang apa itu Islam dan apa itu iman. Ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia yang datang di tengah-tengah sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritahukan aku tentang apa itu Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimu wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah hendaklah engkau bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan salat, engkau tunaikan zakat, engkau kerjakan puasa di bulan Ramadan dan kau berhaji ke Baitullah kalau mampu. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwasanya <clears throat> yang lima tersebut merupakan arkanul Islam, rukun-rukun agama Islam, pilar-pilar agama Islam. Namun yang menarik adalah ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa itu orang yang Islam, siapa itu orang yang Muslim, beliau menegaskan bahwasanya orang Muslim yang sejati bukanlah yang sekedar mengerjakan dengan baik bentuk sholatnya, bukanlah sekedar orang yang mengerjakan dengan memperbaiki bentuk puasanya atau bentuk zakatnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al muslimu man salim muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam yang hakiki adalah orang yang orang-orang Islam yang lain selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Naam, seorang yang Islam yang hakiki aplikasi daripada rukun Islam yang lima tersebut, ia memperbaiki hubungan dengan sesama kaum muslimin. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa itu iman, beliau menjawab, iman adalah iman adalah antuk billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Iman adalah hendaklah engkau percaya dan beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan-utusan Allah, kepada hari kiamat dan iman kepada kodok dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beliau menjelaskan di banyak riwayat yang lain tentang siapa itu orang yang beriman, Beliau menafikan iman dari orang-orang yang tidak memperbaiki hubungan dengan sesama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Tiga kali beliau betul bersumpah, demi Allah tidaklah beriman orang man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman, tidak selamat daripada kejelekan-kejelekannya. Di hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa-apa yang dia inginkan untuk dirinya. <clears throat> Juga di sebuah riwayat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Wallahi la yu'min demi Allah tidaklah beriman man bata sab'ana wa jaruhu ila jambihi ja'i'un wa huwa ya'lam. Demi Allah tidak beriman orang yang di malam hari dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga di sampingnya di dekat rumahnya kelaparan sedangkan dia mengetahui hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyinggung apa itu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kita kitab tidak. Sehingga para ulama menyimpulkan pengaplikasian enam rukun iman tersebut adalah memperbaiki hubungan dengan manusia dengan sama kaum muslimin. Sehingga kita tahu di sini bahwasanya Islam sangat menekat, menekankan dua hubungan yang penting ini. Hablun minallah wa hablun minannas. nas. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang saleh yang tahu hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat yang pantas dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah.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 العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر